الإحسان الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki manusia-manusia umat Islam Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan negeri mereka dan lingkungan mereka Ketahuilah bahwasanya salahul bilad bisalahil ibad perbaikan dari suatu negeri tergantung dari perbaikan hamba-hamba yang ada di negeri tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah taala tidak merubah keadaan suatu kaum hingga terjadi perubahan pada diri mereka, pada nafsu mereka, pada pribadi-pribadi mereka. Manakala pribadi-pribadi tersebut membaik, maka keadaan negeri tersebut akan turut membaik. Manakala pribadi-pribadi tersebut rusak, maka itulah yang menyebabkan kerusakan negeri. Ini disebutkan tadi di dalam qasidah Imam Abdullah bin Al Haddad tentang negeri para aulia wa salihin, negeri Hadramaut, negerinya ilmu, negerinya para wali-wali, kota Tarim yang dikenal sebagai Madinatul Siddiq. Itu kota Tarim dikenal Madinatul Siddiq, kota As-Siddiq. Kotanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah datang ke kota tersebut. Namun Islam sudah masuk ke dalam kota Tarim sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikenal mereka para ahli Yaman termasuk orang-orang yang paling banyak yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dari para ahli Yaman. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ketika wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergejolak umat di masa tersebut di antara mereka ada yang murtad sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad hingga di antara mereka itu sampai masuk ke negeri Yaman sampai masuk ke negeri Hadramaut sampai ke kota Tarim Ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka yang berkuda datang muncul dari puncak bukit hingga bukit tersebut yang pertama dituruni oleh kudanya Rasul kuda sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai sekarang dikenal sebagai Bukit Khailah itu sebab dari situ muncul rombongan berkuda dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Tarim melalui bukit tersebut. Ketika sampai di kota Tarim mereka dapati umat Islam yang ada di situ enggak ada satupun yang murtad. Bahkan mereka umat Islam yang ada di kota Tarim turut membantu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang murtad. Hingga akhirnya disebutkan bahwasanya mereka mengirim surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang orang-orang yang ada di kota Tarim yang membantu mereka di dalam memerangi orang-orang murtadin bahkan gak ada satu pun di kota Tarim yang murtad sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gembira dan mendoakan kota tersebut. Kota tersebut didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didoakan yang pertama agar dijadikan ma'mur ila yaumil kiamat, tetap ma'mur itu kota sampai hari kiamat. Sebab ada kampung, ada kota, ada negeri yang makmurnya cuma 100 tahun, cuma 200 tahun, ya, cuma 300 tahun. Setelah itu bubar, setelah itu hancur. Indonesia berapa umurnya sekarang? Baru berapa tahun umurnya Indonesia? Baru 60, 69 tahun. Baru sebentaran. Begitu juga negeri negara-negara tetangga kita. Mana kerajaan Majapahit? Mana kerajaan Sriwijaya, mana kerajaan ini, mana kerajaan itu. Bubar, habis semuanya. Akan tetapi itu disebutkan bahwasanya kota Tarim didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tetap makmur sampai hari kiamat hingga zaman kita sekarang ini 1400 tahun kota tersebut tetap ada, tetap makmur, tetap dihuni, tetap penuh dengan para ulama wal aulia was salihin. Itu yang pertama didoakan kota tersebut tetap makmur sampai hari kiamat. Dan yang kedua, didoakan agar Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam airnya. Airnya berkah, airnya berkah, banyak dan berkah. Eh, itu di negeri sana siapa yang nyangka kalau di sana ada kolam renang? Siapa yang nyangka kalau di sana air demikian kuat, demikian melimpah, banyak airnya dan berkah airnya tersebut. Dan yang ketiga didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq agar Allah taala menumbuhkan para wali-wali di negeri tersebut seperti tanaman-tanaman hijau yang tumbuh di musim hujan. Sehingga negeri tersebut dikenal sebagai negerinya para aulia illah, negerinya para kaum salihin, negerinya para ulama, negerinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala disebutkan di dalam sejarah bahwasanya kota Tarim tersebut itu terdapat di dalamnya sekitar 400 gabilah 400 suku ada di kota yang kecil tersebut ada 400 suku. Suku yang paling kecil namanya dari suku Gabilah Al-Bahatim. Itu suku yang paling sedikit jumlahnya suku yang paling kecil. Dan dari suku Al-Bahatim yang ada di dalam kota Tarim itu didapati di dalamnya terdapat dari Gabilah Bahatim saja 40 mufti. 40 mufti dari suku yang paling kecil. Masih ada 399 suku yang lebih besar dari dia. Itu sampai disebutkan di tangga Masjid Ashik, di tangga Masjid Ashik di salah satu masjid Kota Tarim, tiap harinya itu duduk tiap sore di tangga tersebut nggak kurang dari 15 16 mufti yang duduk di situ sampai 40 mufti yang duduk di tangga Masjid Ashik tersebut tiap sore. Masya Allah apa yang mereka bahas di situ. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dikenal syawari' atarim syekhun liman la syekhalah. Jalanan-jalanan kota Tarim adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Maksudnya apa? Maksudnya di situ kota Tarim penuh dengan para ulama, penuh dengan para kaum solihin, bahkan orang awamnya yang nampak awam biasa ulama yang dekat, yang kenal kepada Allah, kenal dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga disebut jalanannya adalah guru bagi orang yang nggak punya guru. Kenapa? Amar ma'ruf, nahi mungkar itu benderanya berkibar di jalanan-jalanan Kota Tarim. Kalau ada orang yang minum berdiri, siap-siap udah ada yang negor untuk ngingetin sunnahnya Rasulullah. Yang minum tangan kiri, udah ada yang negor untuk ngingetkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga tarbiyah, didikan ilmu, ajaran Nabi Muhammad itu mengalir deras bahkan di jalan raya, bahkan di pasar, bukan hanya di masjid-masjid, tapi di jalanan-jalanan itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkibar dengan demikian derasnya. Itu disebutkan bahwasanya itu eh, Al-Jad Salim bin Ahmad bin Jendan dia cerita ada satu orang eh, dia masuk ke kota Tarim mau tahu tentang aulia yang ada di situ. Tiap kali ada orang lewat dia menanti di muka pintu rumahnya atau di tangga pintu rumahnya atau di tangga masjid alhasil dia ngitung oh ini orang potongan-potongan wali dia hitung satu lewat lagi satu orang nampak soleh mukanya dua dia hitung nih dua wali dia lihat lagi satu orang penampilannya baik juga tiga pakai tasbih dia hitung terus duduk beberapa jam di situ udah tuh tasbih muter berkali-kali dia bingung apa semua orang yang lewat di sini penampilannya penampilan aulia penampilan soleh semua Sampai satu kali ada lewat satu orang nggak ada penampilan wali. nggak ada penampilan orang soleh, biasa aja begitu. Ah, dia bilang, "Nah, ini nih bukan wali, udah dia lewatin, nggak dia hitung." Tahu-tahu begitu tuh orang lewat depan dia nggak dihitung, dia bilang, "Ya fulan, kok saya nggak dihitung? Hitung juga dong saya." Padahal nggak ada yang tahu dikasih oleh orang tersebut subhanallah. Sebab mereka itu rusumuhum mahwur rusum. Mereka itu nggak punya lambang, mereka itu nggak punya ciri mereka adalah menghapus daripada segala ciri tersebut. Sampai disebutkan bahwasanya mereka tersebut fa innahum kullu munibin khasya' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nas bil asabi' wa huwa min asril masun khali mereka adalah orang-orang yang selalu rujuk kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah Ta'ala, yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan orang yang ditunjuk oleh orang, oh ni wali, ni soleh. Bukan itu mereka. Kadang kam khafifin nas min miskini gadim tala min sofwatil yagini. Wahana bainan nas dhu timraini Wahua ladil haggi azimun ali. Berapa banyak orang yang tersembunyi di antara manusia. Nampak miskin, susah, enggak punya apa-apa. Akan tetapi dia telah meminum, menghirup dari minuman yagin. Sehingga النصارى من أهل اليقين dari orang yang takwa yang dibukakan oleh Allah taala rahasia-rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia dia biasa saja tapi di mata Allah taala orang tersebut demikian agung fa inna faidha fadlihi fin nasi jalla an taqyidi wal qiyasi turuguhu bi adadil anfasi wajuduhu jarin bi kulli hali falaysa yahtassu bi dhi ansabi wala bi ahli al jiddi wal aksabi bal faidhu fadlin mun'imin wahabi fihin nisa yagsumna karijali. Anugerah Allah Ta'ala nggak dibatasin dengan akal manusia. nggak dibatasin dengan hitung-hitungan manusia. Tapi anugerah Allah Ta'ala nggak terikat, nggak terbatas. Yang Allah Ta'ala berikan kepada para pendahulu, Allah Ta'ala mampu memberikannya kepada orang-orang yang sekarang. Sebab fadlullah wasih, as-sagi bagi. Mereka para aulia Allah, mereka sudah meninggal dunia, mereka sudah wafat, namun yang memberikan mereka kewalian, yang memberikan mereka anugerah, yang memberikan mereka taufik Allah dan Allah tetap hidup. Dan Allah tetap ada dan Allah mampu memberi. Tinggal kita bagaimana aja untuk mendekatkan diri dan meminta dengan kesungguhan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Itu disebutkan dulu orang-orang para ulama di Hadramaut tersebut itu diantaranya uh, eh, Syekh Abdullah bin As'ad al-Yafi'i. Ketika dia datang ke lembah Hadramaut, dia bilang marartu biwadi Hadramaut musalliman fa alfaituhu bil bishri mubtasima rahba wa alqaitu wa alfaitu fihi min jahabidhatil ula akabira la yulqawna syarqan wala gharba. Saya melalui lembah Hadramaut dan saya ketika datang ke lembah Hadramaut tersebut, saya dapati orang-orang besar, para wali-wali besar yang tidak pernah saya jumpai di barat maupun di timur. Enggak pernah ketemu wali-wali yang seperti mereka. Itu Syekh Abdullah bin Asad Al-Yafi'i, dia ada tulis kitab. Dia tulis kitab namanya Raudhur Rayyahin fi Manaqibis Salihin bercerita tentang managib orang soleh, tentang wali-wali, orang para wali-wali, orang soleh yang ada di Yaman, dia ceritakan kisahnya. Cuma dalam kitab tersebut dia sebutkan sekitar ada 2000 kisah atau lebih, tapi nggak ada satupun dari ulama Hadramut, dari wali Hadramut yang dia sebutkan di situ. Padahal Hadramut dekat apa dia nggak tahu para wali-wali Hadramaut? Dia bilang saya tahu, saya kenal. Tapi kalau saya mau cerita wali-wali Hadramaut, ini jangankan satu kitab, sepuluh seribu kitab nggak bakalan kelar menyebutkan daripada cerita dan orang-orang soleh daripada uh, para wali-wali yang ada di Hadramaut tersebut. Demikian banyaknya jumlah mereka aulia Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu disebutkan Al-Maghribi dalam rihlahnya ketika dia masuk ke kota Tarim dia berjumpa di situ bahwasanya saya dapetin anak-anak muda, istilahnya masih muda, belum tumbuh kumis, belum tumbuh janggut tapi udah pada hafal Al-Qur'an. Mereka udah menjadi para mufti, jumlahnya enggak sedikit, jumlahnya banyak. Begitu. Sampai disebutkan bahwasanya jumlah masjid yang ada di kota Tarim saat itu sekitar 360 masjid. Tiap masjid itu membaca tadarus Al-Quran. Dimulai malam Jumat dan dihatamkan pada hari Kamis pagi. Hatam bersama-sama. Dan semua masjid tersebut tadarus Qur'annya itu tahu tanpa megang Al-Qur'an, dengan hafalan Al-Qur'an. Dengan hafalan Al-Qur'an mereka bertadarus Al-Qur'an. al Maghrib bilang bahwasanya ketika saya masuk ke kota Hadramaut, saya ngelewatin jalanan gang kota Tarim habis maghrib Ketika saya lewatin gang Kota tadi habis maghrib itu, saya hitung dari ujung jalan ke ujung jalan kanan kiri rumah tuh yang baru mulai baca surat Yasin ada sekitar 45 rumah, 40 atau 50 rumah yang baru mulai baca surat Yasin. Saya nggak ngitung yang di tengah, yang udah baca tengah-tengah Yasin atau yang udah di akhir Yasin atau yang udah baca wirid yang lain. Tapi itu ketika saya masuk gang habis maghrib yang baru mulai mengawali surat Yasin ada lebih dari 40 rumah. Beda sama lingkungan kita. Nah karenanya di sana tuh dulu ketika orang-orang soleh memenuhi lembah dan negeri tersebut dan kota tersebut, negeri pun juga menjadi soleh sehingga para sultan, para pejabat, Para pemimpin yang ada di Hadramaut mereka berkata, Alhamdulillah kita berbangga di negeri kita ini nggak ada tiga hal. Nggak ada tiga hal di negerinya apa? Pertama di negeri kita layu yujad endana sarig. Di negeri kita kagak ada maling, nggak ada pencuri nggak ada maling, nggak ada pencuri. Itu negeri kita. Itu sampai apa namanya mobil kagak dikunci sampai sekarang juga mobil kagak dikunci buka aja ngegeletak begitu Sona yang katanya rusuh yang katanya kacau kita jalan kemarin di sana mobil dibiarin aja ngablak terbuka begitu kagak dikunci aman-aman aja subhanallah apal itu sekarang sekarang zamannya tuh udah udah nggak seperti zaman dulu apalagi zaman dulu Zaman dulu. La yujad indana sarik. Kagak ada maling di negeri kita. Itu yang kedua. Bahwasanya di negeri kita la yujad indana haram. Tidak ada hal yang haram di negeri kita. Itu presidennya, sultannya dulu bilang, di negeri kita ada tiga hal kita berbangga. Satu, kita bangga di negeri kita nggak ada maling. Kita bangga di negeri kita kagak ada yang haram, nggak ada yang haram sedikit pun. Pernah dulu tuh Al-Imam Hussein Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim seorang wali Allah yang mana dia salah satu ulama yang memfatwakan bahwasanya rokok itu adalah haram. Menurut Al-Imam Hussein Ibni Syekh Abi Bakar bin Salim dan dituruti oleh banyak para ulama. Itu sampai di masa tersebut dia membeli semua tembakau yang ada di negeri Hadramaut, dia beli. Dia beli semua tembakau yang ada di negeri Hadramaut dan dia musnahkan. Sehingga di masa dia di negeri itu nggak ada yang namanya tembakau. Nggak ada tembakau, nggak ada rokok di negeri tersebut. Semuanya dia musnahkan. Layu jadi endana haram. Nggak ada yang haram di negeri kita. Dan yang ketiga, bahwasanya layu jadi endana fagir muhtaj. Nggak ada fakir miskin yang minta-minta. Nggak ada di negeri kita. Mereka, apa nggak ada orang miskin? Ada, tapi belum mereka minta, udah dicukupin. Ataupun yastaghnun billah merasa cukup dengan Allah Taala dan Allah Taala cukup rezeki mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah itu ketika ketakwaan dan ilmu meresap di dalam suatu negeri, di dalam sanubari para hamba-hambanya, maka negeri tersebut menjadi berkah. Alhasil, kalau kita mau cerita tentang para awliya wa salihin, enggak bakalan habis kisah mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad al habshi beliau mengatakan ausafuhum tu'ajizil wasif idza gad wasaf. Sifat-sifat mereka bikin kita tuh apa namanya kehabisan kata-kata kehabisan kata-kata kalau kita mau mensifatkan tentang mereka. Itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya girat ilm min tarim khairun min bahar min ghairiha. Satu kerat ilmu ya, satu apa namanya sedikit ilmu dari kota Tarim lebih baik, lebih berkah daripada segentong ilmu dari negeri lain. Kenapa? Sebab ulumuhum magrunah bil amal. Ilmu mereka itu diiringi dengan amal dengan pengamalan mereka berilmu dan mereka amalkan daripada ilmu mereka tersebut. Nah, jadikan ilmu kita nyambung dengan ilmunya para aulia wa salihin, dengan ilmunya para ulama-ulama tarim. Iringi ilmu kita dengan pengamalan, dengan pelaksanaan daripada ilmu tersebut. Sebab al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Al-ilmu khasyah kulluh ya'raf bidzaka ahluh Wa in turid an tahya falzam bima fil ihya ilmu jami'ih nafi' wa nur fihi sati'. Kalau kita ingin hidup jiwa kita, ingin hidup sanubari kita, maka lazimkan selalu apa yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa an ulama ad-din amin ya rabbal alamin. Alhasil mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala itu yang menghuni daripada kota Tarim tersebut yang tinggal di sana mereka orang-orang besar ala ya bakhat man zarahum bisidik wandar ilaihim mu'tani kul matlubih tayassar beruntung orang yang berziarah kepada mereka semua hajat dia dimudahkan eh, dimudahkan oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh ada satu orang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bilang sama dia, "Ama tadri anna ziyarat qabr waladi Abdullah Haddad tughda 70 hajah." Tahu gak engkau bahwasanya ziarah ke kuburan putraku, cucuku yang bernama Abdullah Al-Haddad, orang yang ziarah ke situ Allah taala kabulkan 70 hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Siapa Abdullah Haddad? Abdullah Haddad adalah mahbub seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, garat bihi ainun nabi Muhammadin, huwa lahu min ahsanil auladi. Rasulullah gembira dan termasuk salah satu cucu yang paling dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu disebutkan ziarah tarim tugallibun nuhas zahaba. Sesungguhnya ziarah ke kota Tarim merubah logam biasa menjadi emas. Logam biasa menjadi emas, dirubah. Dengan berkat apa? Sebab dia di situ ketemu dengan para aulia, ketemu dengan para salihin, dapat tarbiyah, dapat didikan, pulang dengan sifat yang makin baik, makin khusyuk, makin tawadhu, makin taqwa, makin bersih batinnya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dikatakan man eh, man dakhal tarim yu'ta munah wa in tadkhul tarim tu'tal munawal bisyarah. Apabila engkau masuk ke kota Tarim, semua harapanmu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah taala mendapatkan kabar gembira dan kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil Jalin hubungan kita dengan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang kagak ada urusan sama dunia. Orang-orang yang kagak tamak sama politik. Yang kagak rakus sama jabatan. Yang kagak rakus sama harta. Yang kagak rakus sama dunia. Tahu gak? Mereka tuh sedih. Perhatian mereka, perhatian mereka kalau ketinggalan jamaah. Itu kesedihan mereka kalau nggak dapat khusyuk di dalam sholatnya. Kesedihan mereka kalau nggak merasakan lezat dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Kesedihan mereka kalau nggak merasakan khusyuk dan kehadiran hati ketika tadarus Quran, ketika mengkaji Al-Quran. Itu yang membuat hati mereka sedih. Nggak ada pikiran. Ama dunya min fityatin malahum hammun walaltifatun ilal fani. Mereka adalah orang-orang besar yang kagak ada kepikiran, nggak menoleh, nggak kepikiran berpikir kepada hal-hal yang fana La itu jabatan, wala itu harta, wala apapun itu. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimana juga mereka menganggap kebaikan dunia itu tergantung dari khusyuknya mereka dalam sholat, Perbaikan dunia, perubahan alam ini tergantung dari istigamah mereka dalam tahajud, dari istigamah mereka dalam tilawatul Quran, dari istigamah mereka dalam taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini adalah orang yang punya pengaruh besar. Punya pengaruh besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Punya pengaruh besar di mata para malaikat-malaikat. Itu makhluk-makhluk yang ada di langit segan sama dia. Segan kepada dia. Punya pengaruh besar di, di kalangan penghuni langit. Apalagi di kalangan dunia. Allah Ta'ala bilang, Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wastakhdam, wastakhdimi man khadamaki. Hai hey dunia, Berbaktilah engkau, berkhidmahlah kepada orang yang berkhidmah kepadaku. Adapun orang yang berkhidmah kepada engkau, yang tergila-gila, yang rakus kepada engkau, maka perbudaklah orang tersebut.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 Dan para habaib yang lainnya, para guru-guru yang hadir di sini. Yang sudah disampaikan oleh Habib Jindan cukup. Ya, beliau baru pulang dari Terim. Ibarat handphone itu dicas full. Ya, baterainya udah full dicas. Intad terim tu'tol muna wal bisyarah. Cukup itu bisyarah masuk terim ya seseorang apabila dia masuk terim semua yang dia cita-citakan semua yang dia inginkan ya akan dia terima semuanya akan gobul semuanya memang itu dibilang sampai dari ghanna ya kaya dengan ulamanya bukan kaya dengan bangunannya kaya dengan harta banyak aulia di kota Terim di zaman Sayyidina Abdurrahman Segab saja yang dikuburkan, dikubumikan, di Zambal itu Ashra alif wali, sepuluh ribu wali. Wathamanuna kutub, ada puluh kutub. Ya, itu semua diterim. Bahkan tukang sampahnya aja ya wali mina auliaillah. Kenapa dibilang begitu? Ada satu orang dia mau tahajud ke masjid. Jadi orang dulu tuh diterim sampai sekarang ada tadarusan hizib Quran itu gubail al-fajr sebelum fajar mereka tahajud dan hizib Quran hataman. Ya, setiap malamnya itu tujuh, tujuh juz. Ya, seperti di Masjid Al-Muhdar. Nah, setelah dia mau keluar dari rumahnya mau ke masjid, tiba-tiba dia lihat ada orang bersih-bersih. Ya di jalanan kayak kita biasa di jalanan ada tukang sampah ngebersih-bersihin. Terlintas dalam hatinya, ya Allah, ini orang pada sibuk ibadah, tahajud. Dia malah repot ngurusin kotoran. Dia repot ngurusin kotor, kotoran. Terlintas saja nggak ngomong, cuman dalam hatinya ini orang nengok. dia ya fulan. Ya, aslih galbak. Ente ente perba, perbaiki ente punya hati. Nggak usah ngurusin aneh yang ngebersih bersih begini, ente urusin ente punya hati. Kaget dia. Padahal cuman ngomong dalam hati doang. Itu tukang sampahnya. Makanya Habib Ahmad bin Hasan Atas mengatakan tak adab ya, fitrim, terim hatta ma'al kilab terim jangan lagi sama orang terimnya anjing yang diterim itu adab ya. karena itu itu jalanan terim itu berapa kam min akdamil aulia yang lewat di di kota terim itu berjalan kaki mereka ya adab diterim. maka kalau orang masuk terim dengan adab walaupun saah cuman sejam doang dia masuk terim, dia pulang bawa keberkahan yang banyak. Ya, kakeknya Habib Jindan, Habib Salim gak lama-lama di terim. Tapi pulang Masya Allah bawa keberkahan daripada terim. Ya, jadi kita cukup yang disampaikan oleh Habib Jindan. Ya, kita cukup lihat wajahnya Habib Jindan habis ketemu tuh para wali-wali yang ada di terim. Ente nengok deh wajahnya. Jadi yang gak sempat salaman liatin aja wajahnya. Ya, liatin wajahnya Habib Jin Jindan. Ya, baru baru orang bilang dicas ngelihat wajahnya para aulia Allah. Kalau ente sidik ngelihat wajahnya beliau betul-betul karena Allah, ente mau madat, ente dapat semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Habib Jindan yang dari Terim. Ente nggak perlu ongkos repot-repot bayar tiket apa ente betul-betul madat. Ya, al madat ala gadril masyhad. Ente mau dapat madat sesuai dengan apa ente mana. Ya. Para sahabat memandang wajah Rasulullah SAW dengan penuh ta'zim ya para sahabat. Abu Jahal lihat wajah Nabi biasa aja manusia biasa, nggak dapat apa-apa ya, Abu Jahal. Dan ente orang begitu juga, ya orang melihat wajah muflih, insya Allah menjadi minal muflihin. Melihat wajah orang yang beruntung, ente orang jadi beruntung juga. Ya ente niat sama Allah, ya Allah, Allah mau balikna terim ya Rob, sampaikan aku ke terim. Nggak usah diukur dengan duit. Wah, nggak punya duit, kapan mau ke terim? Jangan duit, duit nomor nomor 20 duit. Yang penting niat ente dulu. Ente baca ya terima ahlaha seratus kali. Al Habib Abdul Gadir Belvegi di Malang itu nyuruh murid-muridnya, wallahu alam sampai sekarang diamalin apa enggak di sana? Itu setiap sebelum subuh baca ya terima ahlaha ya terima ahlaha seratus kali. Ya, itu bukan sembarangan bacaan wiridan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا وإذا وإذا امتزجت بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل بفضل منك طلعة أحمد في به في بهجة في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء العرض وكم مع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن قدمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تبور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فجحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النجور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي زويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنجاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلبة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله